Wis ya, sampeanku gelem nyebut Allah mesti diperhatike karo Gusti Allah kok sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nek gawe contoh ngene. Umpama wong semene akeh iki. Umpama semeneng. Tiang sae. Maksudnya lek kono sayang, lek kene saiton. Umpama wong semene akeh iki kok meneng kabeh cep kelekek. Terus ana siji sing nyebut nama saya. Anwar Zahid. Yang lain diem semua kelekep, tapi ada satu mbak-mbak datang kamu aku gak senang Wong yang manggil itu mbak-mbak Anda jahit pasti yang saya perhatikan ya yang nyebut nama saya ada apa mbak? kok manggil aku? do you love me? ya itu yang manggil aku itu yang aku perhatiin yang lain, yang enggak lah yang lain aku abaikan. Kok sombong? Emang yang lain nggak manggil aku, nggak nyebut aku. Tentu yang aku perhatiin ya yang nyebut aku. Makanya di keheningan malam, ketika banyak orang terlelap, ngene-ngene ki dong do batang kabeh. Sampean diperintah untuk bangun, terus sebut nama Allah. Allahu Akbar pasti sampean yang nyebut Allah itu yang diperhatikan Allah lesing batang-batang ini ganti ganteke kalau dosa lha ngurusi wong batang sopo sing diperhatikan Allah ya sing nyebut Allah mau Allahu akbar sopo nyebut aku oh Anwar Jahe yo yo tak berkain ribet, ngono Yo, makanya dikulinakan. Aku ngomongnya wis tak pikir. Mula ora usah nganggo protes. Wong ngomongi disesuaikan kondisinya sing diomongi. Orang ceramah itu tergantung audiennya. Kalau audiennya menengah ke atas, birokrat, kalangan akademis. Ya kita pakai bahasa akademis, bahasa mereka. Mereka paham bisa menangkap kalangan akademis. Nah, ini kan kalangan jemburis. Ya udah pakai bahasa kayak gini aja. Ya usah protes. Dikulinakan bangun malam untuk tiamul lain, untuk sholat tahajud, menyebut asma Allah. Pasti hidup kita diperhatikan, dijaga dan dimuliakan oleh Allah. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا dan dari sebagian malam bertahajudlah itu akan mengangkatmu sampai pada kedudukan yang terpuji. Nilai kemuliaan seorang mukmin itu tergantung tahajudnya. Kalau tahajudnya rutin, ajak, berkualitas, kedudukannya semakin mulia, derajatnya semakin tinggi. Kalau kiamul lelnya, tahajudnya arang-arang, ya rendah derajatnya. Lek gak tahu kiamul lel, mau tenate tahajud, gak perlu dibahas. Ora penting. yang ngene-ngene gak penting. tapi insya Allah leh masyarakat meriki wis do kulino tangi dalu nggih napa nggih apa nguyo bubar nguyo terus oh, ya Allah berarti wong kene orang ono sing cewek ya bubar nguyo langsung turu gila ayu-ayu do kepet yo cewek sih lan es bibar cewek nembe tuh orang katoan Sopo ngomong isi sih. Kok terus terus rumah tuh gitu? terus tahajud Qiyamul Lail Subhanallah betapa indahnya keluarga ya kalau suami istri sama-sama bangun malam untuk sholat tahajud sholat witir Demikian pula anak-anak ikut bangun malam, dia mulai sholat malam, tahajud. Satu keluarga. Selesai tahajud, witir, baca Quran liri, zikir, istighfar, sambil nunggu waktu sholat subuh. Masya Allah. yaitu yang dinamakan baiti jannati rumahku adalah surgaku rumah yang dipakai untuk bangun malam digunakan tahajud qiyamul lain witir berdoa munajat kepada Allah satu keluarga semuanya kompak Masya Allah oleh nek mau mung melek dunia delok bal-balan. Totoan bisa. Mohon maaf, suami istri harusnya seperti itu. Ya saling membangunkan. Mana yang bangun duluan, membangunkan. Allahumma sholli ala Muhammad mungkin ibu bangun duluan. Biasanya ibu itu lebih mudah bangun malam daripada bapak. Ya buktinya leh pas Ramadan ngoten niku sing tangi dalu masak nggo sahur, bapak nopo ibu? Ibu ibu niku luwih gampang tangine leh dalu. soalnya ibu niku luwih nguyuan timbang bapak. Ya bapak mengkerut ngono. Lah ibu kan yes. Lho pancen dinggo ngono karo Gusti Allah kuwi ben wong wadon tangi dhisik terus nangekke garwane. Lho niku ganjarane gede sing telaten, Bu. Mungkin suami capek, payah gitu. Ya yang telaten bangunin untuk yang mulai tangekke di jempolan. Ayo ya. Ayo tangi. Ayo tangi. Ya, ayo diodot jempolan jempolan wis diodoti jempolane kok isih dereng tangi mungkin saking sayae eh. ngono ku yo sabar Bu telateni mawon munggah siti plek kentole iku yo kaya ya sampean keselopo to ya ayo ayo tangi ya salat ya salat sing urung tangi wae yo sabar telateni munggah siti plek dengkule yo yo kaya ayo to ya aku terkenyang jeding lo ya aku arep wudu tak wani lo engko lek mesake welas lah ya tangi ngeterke sampean yang jeding wudu masa arep ngeterke tok akhirnya nderek wudhu terus melu sholat ya dengkul dioyok-oyok burung tangi yo sabar aja kesusun nesu munggah sithik plek pupune karo diilik-ilik ning oleh kerinen rak yo tangi wis dioyok-oyok pupu sing urung tangi wae sabar telateni terus ini kok plak-plek to iki munggah meneh wetenge karo diilik-ilik-ilik mungkin rak kerinen ngoten lho wis Nah itu pahalanya besar, sabar. atau bapak yang bangun duluan ya ibu dibanguni. Ibu, mah, mah, mama. Ya ya apa lek cara ini kan ayo bangun mama. Nah. Biasanya wong tiga kaki kan ning mulek. Hmm. Jam piro to ya? Ayo hmm. setengah telu, ayo ayo ayo setengah telu. Ayo kami mah ayo. setengah telu dulu ya. Ayo engko selantek ini, Ayo selat ayo selat ayo selat. Papa ngerti kok mama capek kan siang tadi mama habis tandur.